Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibah sairin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamidin. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati yang insya Allah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana tidak? Subuh-subuh kita sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, doa, majelis ilmu, silaturahim, bahagia ia beribadah dan beramal saleh. Kali ini kita bersama seorang dai muda, doktor muda Endang Mintarja. Beliau dari generasi muda Muhammadiyah dan sekarang sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah hidup beliau sangat sederhana dan beliau baktikan untuk umat. Kali ini tema kita solidaritas sosial untuk memperkuat kejayaan umat.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 Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barang siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat kikir, maka merekalah orang yang sukses. Humayuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ndang ingin mengawali di antara sabab nuzul ayat tadi yang dibacakan oleh saudara kita yakni surat Al-Hasyr ayat 9. Yang sebab nuzul ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu menyentuh dan patut menyinggung perasaan keimanan dan keislaman kita. Al Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu saat ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki sahabat Rasul yang dalam riwayat Al-Munzir Ibnul Munzir menyebut beliau namanya Qais bin Sabit bin Syammas Beliau menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam dan kemudian berkata sambil mengeluh, "Ya Rasulullah, asobani al-juhdu." Wahai Rasulullah, saya sedang kesulitan. Saya sedang dalam kesusahan. Dalam beberapa syarah disebutkan beliau ini Qais bin Sabit sudah tidak makan berhari-hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faarsala ila nisaih. Maka diajaklah Qais bin Sabit untuk menemui istri-istri beliau. Artinya barangkali ada makanan yang tersisa disimpan di rumah beliau. ternyata apa? falam yazid indahunna syai'an ternyata dari sekian banyak istri Rasul itu tidak ada satupun di antara istri Rasul yang masih menyimpan makanan. Jadi dapur Rasul pun sedang tidak ngebul. Tapi pemimpin yang agung ini, sosok yang mulia ini, bukan orang yang biasa menelantarkan umatnya. Beliau panggil kemudian para sahabatnya di masjid dan beliau bersabda, "Ala rajulun yudhifu hadhihi lailah yarhamuhullah." Semoga dirahmati Allah siapapun yang mau menerima tamu malam ini. Ketika dikumpulkan begitu, tiba-tiba saja seorang sahabat Ansor ngacung duluan. Ana ya Rasulullah. Ya, saya Rasulullah. Ini sahabat yang ngacung katanya dalam riwayat lain disebut apa? Dikenal namanya dengan Abu Ayub Al Ansori. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau begitu nanti malam jamu ya tamu saya ini. Segeralah pulang Abu Ayub ke rumahnya dan menemui istrinya. Kata Abu Ayub, istriku, Doibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Nanti kita akan kedatangan tamu dari Rasul. Tamunya Rasulullah. La tadakhirihi syai'an. Jangan engkau simpan makanan sedikit pun. Keluarkan semuanya. Kata istrinya, istri Abu Ayub, waduh suamiku, kalau kau mau bawa tamuku bilang-bilang dulu. Lapor dulu, jangan main nyanggupin aja, <laughs> jangan main bawa aja. Ketahuilah wahai suamiku, ya, Wallahi ma indi illa qutus sabiyah. Demi Allah, aku ini sekarang tidak menyimpan sedikit pun kecuali bu, sepotong roti untuk makanan anak-anak kita. Untuk makan malam anak kita. Begitu kata istrinya. Abu Ayub kalau bahasa Sunda ngahuleng, ngahuleng itu apa ya? Termenung. Ya. Waduh, bagaimana ini? Ya. Kemudian kata beliau, faidan kalau begitu, idza arada sabiyya al-asha panawmihim. Panawmihim. Ya. Nanti kalau anak-anak sudah tiba makan malam, tidurkan saja mereka. Ya. Tidurkan saja mereka. Ya. Wa ta'alifat fi sirat. Kamu ke sini nanti kalau itu tamu datang cepat matiin lampu ya. Wa natwi butunana lailah biarkan perut kita keroncongan malam ini. Fafa'alat. Kemudian istri Abu Ayub mengerjakan hal itu. Begitu datang tamu, setelah salam disambut dengan mati lampu. Ini tamu bingung, gua datang kok lampu malah dimatiin. Rupa-rupanya, saudaraku, Abu Ayub tidak ingin tamunya canggung untuk makan di rumahnya. Karena hidangan yang ada cuma ada satu buat tamunya itu. Satu piring buat Abu Ayub yang kosong dan satu piring buat tamunya yang penuh. Tamunya makan sampai kenyang dan kemudian tidur. Sedangkan Abu Ayub dan keluarganya menahan perut keroncongan di malam itu. Besok subuhnya Abu Ayub dan tamunya ini kemudian berangkat sholat subuh ke masjid. Langsung disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, laqad ajiballah. Sungguh Allah sangat bangga. Sungguh Allah sangat takjub. Audhika bahkan Allah tertawa saking gembiranya. An fulanin wa fulana atas kelakuan, atas perilaku agung seorang suami istri. Fa anzal hadhil ayah, kemudian turunlah surat yang tadi dibacakan hadirin sekalian. Bagaimana Allah menyebutkan orang-orang ansor itu menyambut saudaranya yang muhajirin itu, menjamu mereka walau kana bihim khososoh, walaupun mereka sedang khos-khosan Hososoh tuh hos-hosan. Artinya lagi sulit, lagi susah, tapi tetap ingin membahagiakan saudaranya. Nah, hadirin jamaah ya Allah wa iyyakum. Inilah salah satu rahasia mengapa ya, umat ya, para sahabat khususnya bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mudah menjadi umat yang terbaik karena terbangun sebuah solidaritas yang kuat di antara mereka. Ya. Bahkan para orientalis mengakui seandainya katanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan tauhid, tauhid sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebetulnya. Ya. Bahkan kalau mereka ditanya, di dalam ayat-ayat lain dinyatakan wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun akan menjawab Allah. Itu artinya tauhid sebetulnya dikenali kalangan Arab. Kalau Islam ini hanya mengajarkan soal ibadah, syariat, itu juga sudah banyak dikenal oleh orang-orang Arab. Tapi sebuah ajaran yang sangat revolusioner pada saat itu adalah bagaimana Sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang itu dalam bingkai tauhid dengan wujud nyata sebuah solidaritas sosial yang sangat kuat. Inilah rahasia mengapa umat Islam pada saat itu menjadi umat yang terbaik. Kita semua sering mengharapkan kembalinya kejayaan umat kita sering berteriak persatuan umat Islam. Al-wahdah al-ummah al-islamiyah. Ya. Tapi kita sering lupa dengan ukhuwah. Bagaimana persatuan akan terwujud kalau ukhuwah kita tidak ada. Ajaran solidaritas sosial ini yang menjadi bingkai pengikat antar umat sudah mulai memudar di antara kita kita banyak yang sudah terhinggapi oleh penyakit wahan tadi disebut oleh Ustadz kita. Ya. Bagaimana kita terlalu mencintai dunia dan akibatnya kita menjadi takut mati. Hubud dunia wa karohiyatul maut. Inilah yang menghinggapi bukan hanya umatnya tetapi juga pemimpinnya sehingga pemimpin lebih senang memperkaya diri, pemimpin lebih senang mengejar kekuasaan, tetapi kadernya di bawah, jamaahnya di bawah, umatnya di bawah pada sengsara. Inilah yang kita sulit membuat umat ini menjadi solid. Demikian. Allahu Akbar, Lillahilham. Mengapa tidak punya haibah? Umat Islam yang besar tidak punya wibawa, tidak punya gengsi, tidak punya prestise, tidak punya karisma. Karena memang tidak punya al-quwah, kekuatan militer, politik, sosial, budaya, apalagi ekonomi. Kita tidak punya kekuatan. Kenapa nggak punya kekuatan? Tadi beliau menyebut karena nggak punya wahdah. Kita nggak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Kita mengalami krisis uhuah. Kenapa mengalami krisis uhuah? Karena lemah sekali solidaritas kita, masing-masing, nafsi-nafsi, kelompok-kelompok. Kenapa itu terjadi? Puncaknya karena krisis iman. Iman yang kuat kepada Allah pasti kuat sekali solidaritasnya kepada saudaranya makin kuat imannya kepada Allah, makin sayang dia kepada saudaranya. Cair seperti air, gampang bersatu. Karena ia menghinakan diri di hadapan Allah tengah malam, karena kekuatan tauhidnya, maka buahnya pasti dia rendah hati. Entah buah akrobali takwa. Makanya orang takwa itu pemaaf, orang takwa itu dermawan. Perhatikan dalam Quran. Tahajud, infak. Sholat, zakat Al-mu'minun menanglah orang-orang minum khusus salatnya. Yang mereka meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa? Merokok aja nggak mau dia. Kenapa? Rokok itu sudah tidak punya solidaritas kepada saudara aja, Nggak solidaritas kepada anaknya, istrinya. Alhamdulillah nggak ada yang merokok. Ini semua orang soleh saat ini. Dan seterusnya, jelasat. Ya, ini yang kita senang mengaji sama tokoh muda yang satu ini. Wahai buka ya, akhi, Ustaz, doktor, endang, Intarja. Silakan ikhwah yang ingin berinfak hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 berkahi yang beramal jariah ya Allah berkahi ya Allah 0856 90010 terima kasih dokter terima kasih Diki mudah-mudahan dapat jodoh ya Allah senyum terus subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.